bencong jadi imam. Di sini dibuatnya bencong garis miring hunsa. Maaf, dia tak paham antara bencong dengan hunsa. ini pembahasannya agak serius. Hunsa artinya anak maaf maaf maaf maaf cakap kalau bukan karena pikir tak saya jelaskan manusia yang lahir kelaminnya dua itu namanya bangsa ada Mungkin waktu hidup kita tak tahu. Pas nanti mematikan, memandikan jenazahnya baru tahu. Uh, rupanya dia pengusaha. Maka kalau kejadian macam ini dibawa ke dokter, nanti dokter akan bertanya. Setelah dia akil balik, mana yang lebih cenderung? Ternyata maaf maaf cakap dia haid menstruasi. Maka kelamin laki-lakinya dipotong, dioperasi, maka dia menjadi perempuan ternyata dia tidak haid dan gayanya macam laki-laki maka kelamin perempuan jadi jahit dan dia menjadi laki-laki ini dibahas dalam fikih namanya bab hunsa jelas sedangkan bencong bencong bukan konsa. bencong ini adalah laki-laki Definisi laki-laki itu apa? Man lagu zakarun fahuwa muzakkarun. Siapa yang punya zakar maka dia laki-laki, baik hidup maupun mati. Oleh sebab itu maka tidak bisa dihukumkan dia pun sah Tanya dia, kau kelamin kau berapa? Satu. Tak ada yang lain. Tidak. lagi lagi apa perempuan? lagi lagi Kenapa kau melampai? Itulah. Maka dia ini udah aja sebetulnya. Panggil Pak Kapolres, panggil Pak Dandim, ikutkan dia program. Buatkan Pak Kapolres, Pak Dandim duduk bersama. Nama programnya Be a Man. Laki-laki jadilah laki-laki yang perkasa suruh dia baris baris. siap gerak siap gerak dilatih mereka karate lari lama-lama lama-lama hilang bencong tanya ini diserahkan ke pak polisi tentara selesai suruh dia main bola suruh dia lari suruh dia karate hai mudah-mudahan penyakit-penyakit ini mana buktinya ini penyakit ke negeri yang membiarkan dia ya banyak tapi kalau negeri itu ketat ya sedikit mana contohnya Thailand bencong paling banyak di dunia di Thailand saya termasuk pemerhati bencong sampai di Thailand itu ada namanya Miss Miss Waria namanya Lady Boy Lady Boy muka Lady kaki Boy muka Lady Jempolan, kaki berbulu berotot leher berjakun oleh sebab itu maka ini ada tapi di Mesir di Mesir masyarakatnya ketat. Tidak ada. Saya ketawa di Mesir cuma sekali jumpa bencong. Tidak saya cari, tidak jumpa. Oleh sebab itu maka kalau masyarakat kita ketat, pendidikannya ketat, sekolahkan agama, masyarakatnya. Ini sekarang bencong ini sedang disosialisasikan melalui film, melalui iklan dari TV. Ibu bapak coba tonton TV dari pagi sampai siang sampai sore sampai malam. Itu berapa bencong yang muncul di sini? Acara masak bencong, acara film. Ingat dulu film catatan si boy masa-masa kita kecil dulu. Emon, ada bencong. Artinya apa? Bencong memang sudah disosialisasikan dari dulu sampai sekarang. Sampai di film karton pun ada bencong. Upin baik, Ipin baik, Jarjit baik, Meme baik, tapi Bang Saleh. artinya apa? Dimasukkan ke dalam film supaya bahwa ini sesuatu yang biasa-biasa saja. Kata pepatah kita Allah bisa karena biasa. Dianggap karena sudah sering ditengok-tengok, tengok biasa-biasa biasa. Nauzubillah. Kita mesti menjelaskan ini. Inilah pokok pangkal penyakit LGBT. Lesbi, gay, biseksual, transgender. Tapi namanya keren. Apa namanya? LGBT jangan sebut LGBT. Lalu apa namanya? PLT, penyuka lubang tai. Mohon maaf tuanku-tuanku, mohon maaf nenek mama, tak cocok aku Somad bicara begini di depan orang terhormat. Ini ucapan hina. Maka kalau dipakai bahasa-bahasa keren, mereka merasa tersanjung. Ini penyakit masyarakat bersama. Penyakit virus HIV AIDS di antara penyebarannya adalah melalui LGBT. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan pasangan barat dari LGBT. Jadi Pak Ustadz, boleh dia jadi imam sholat? Mana boleh. Yang jadi imam sholat itu adalah khunsa tadi. Kalau sudah jelas dia laki-laki, dia maju ke depan. Kalau bencong tadi, setelah taubat dia, tiba-tiba dia bisa baca Quran, tiba-tiba dia masuk tahfiz Quran, dan dia sudah sehat taibu minadzambi kama la Orang yang sudah bertobat, preman bertatu yang sudah bertobat, bencong yang sudah bertobat, maka jangan lagi kenang masa lalu ya. Jangan nanti imamnya mantan bencong. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi Kira-kira sholat kita tadi sah nggak ya kalau imamnya si mantan bencong ini? Janganlah kau ungkit masa lalu. Siapa yang tak pernah punya masa lalu? Kita semua pernah punya dosa. Betul? Nah, oleh sebab itu yang berdosa adalah orang yang taubat dari dosa-dosanya banyak-banyak istighfar. Astagfirullah. أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا Bagaimana tanggapan Ustaz adanya pendapat tak boleh memanggil sebutan kafir kepada non-muslim? Saya satu kelas SD sama Atiyong Kawan saya satu SD namanya Atiyong Kira-kira nama Atiyong ini Islam apa tak Islam? Tak, tak Islam. Berapa tahun saya sekelas sama si Atiyong Tak pernah saya panggil dia. Atiyong sini kau kafir. Sampai hari ini hubungan saya sama si Ationg tetap baik, tetap akrab. Saya berdekat rumah dengan Pak Panjaitan. Tak pernah kami panggil dia, eh kafir, tak pernah. Kami tetap menjaga adat istiadat, sopan santun, tata kerama. Kami tetap berkawan, bersahabat. Karena kita diajarkan. Jadi tanpa dihilangkan pun ini memang dari dulu kita tak pernah pakai. Tapi ayat Al-Quran bercerita tentang orang yang menutup Kafir itu artinya menutup. Bahasa Inggris cover. Cover itu kan artinya cover, menutup. Apa yang ditutupnya? Yang ditutupnya adalah nikmat. Nikmat apa? Nikmat yang paling besar adalah nikmat datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya ada orang yang kufur nikmat. Orang yang tak sholat, malas. Kok kenapa tak sholat? Aku malas betul sholat ini. Itu dia kafir. Tapi kafirnya kufur nikmat rahman. Nah, jadi pahami makna kafirnya dengan baik. Jadi cara masalah kita menyebut tetangga kawan sahabat kita, begitu juga dengan kita di pasaman barat. Tentu ada kawan kita yang Kristen Katolik, ada Protestan, ada uh, Konghucu, ada Buddha, ada Hindu. Tak pernah kita menebarkan kebencian. Bunuh dia! Kalau tidak seagama dengan denganmu, hancurkan rumahnya, ambil motornya, larikan anak gadisnya. Mana pernah kita mengajarkan yang tak baik? Apa hukumnya tidak memaafkan orang yang minta maaf? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam didatangi oleh seorang laki-laki. Laki-laki ini dulu yang sudah membunuh pakcik paman Nabi bernama Hamzah bin Abdul Muttalib. Diambilnya tombak, ditusuknya ke tulang belakang Hamzah, digoncang-goncangnya sampai keluar dari selangkangan Hamzah fazastuhu hatta faraja baina fakhidaihi aku tikam ke belakang Hamzah lalu ku goncang-goncang sampai keluar dari selangkangan Hamzah setelah itu diguntingnya telinga Hamzah, diguntingnya hidung Hamzah. Datang pula Hindun dendam kesumat, dibelahnya dada Hamzah. Mereka kunyah jantung Hamzah, hidung mentah dikunyah. Begitulah dendam kesumatnya orang Arab. Arab jahiliyah, musyrik, kafir jahiliyah. Apakah Nabi SAW datang membawa pedang, hancurkan kepala? Tak ada. Bahkan kepala panglima perang yang berkata, Hada yaumul marhamah. Hada yaumul marhamah. Ini hari balas dendam. Dulu paman Nabi digunting. Mari kita gunting telinga mereka. Tapi Nabi mengatakan, Hada yaumul marhamah. Ini hari berkasih sah. Ini hari kasih sayang. Jadi kalau ada orang tak bisa memaafkan, maka sesungguhnya dia belum bisa mengikut menjadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maafkan, maafkan dia. Kau sudah maafkan dia? Saya sudah maafkan dia Pak Sudah datang ke rumahnya? Belum. Tapi sudah maafkan. Saya memang sudah maafkan. Tapi kalau untuk datang ke rumahnya rasanya 2031 lah Pak Ustaz. Ini namanya dendam kesumaan. Oleh sebab itu mudah-mudahan kita termasuk orang yang berlapang dada memaafkan kesilapan kesalahan orang lain. Amin. Mari kita berdoa kepada Allah saat matahari terbit di antara waktu yang mustajab doa waktu duha. Allah bersumpah dalam Al-Qur'an duha Maka kita berdoa mudah-mudahan yang belum ketemu jodoh diberikan Allah jodoh yang soleh-solehah. Yang belum punya anak diberikan Allah anak yang penghafal Al-Qur'an.